Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, habidakumullahu jami'an. Setelah kita menyelesaikan pembahasan kita yaitu permasalahan yang ke-16 daripada permasalahan-permasalahan atau ritual-ritual yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Bahwasannya mereka berlandaskan atau mereka menyadarkan kebenaran kepada kitab-kitab sihir dan semisalnya. Mereka lebih peduli dengan kitab-kitab yang selain Naam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang kita akan memasuki permasalahan yang ke-17 yaitu nisbatuhum al-batil ila al Termasuk amalan atau ritual orang jahiliyah yang akan disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab al najdi At-Tamimi rahimahullah taala yaitu permasalahan yang ke-17 Naam adalah mereka orang-orang jahiliyah menisbahkan kebatilan itu kepada para nabi. Jadi mereka mengatakan ini perbuatan para nabi. Dan yang semisalnya, tuduhan ataukah tidak tuduhan, dalam artian mereka ketika menjumpai kebatilan, itu justru mereka menisbahkan kepada para nabi. Wala'iyadzubillah. Kita lihat di sini, Qala al-muallif, al-mujaddid al-syekh Muhammad bin Abdul Wahab, An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala Al-mas'alatu sabi'ata asyrata. Permasalahan yang ke-17. Nisbatu batilihim ila anbiya. Menisbahkan kebatilan mereka kepada para nabi. 6. Jadi mereka menisbahkan kebatilan yang ada pada mereka kepada siapa? Kepada para nabi wal billah. Kaqaulihi seperti ucapannya wa ma kafara Sulaiman dan tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir. Naam. Walakin asyayatin kafaru. Akan tapi para setan itu yang kafir. Ya yu'allimuna an-nas sihra karena setan-setan itulah yang mengajari manusia manusia sihir. Namun mereka balik. Mereka mengatakan bahwa saya sihir itu adalah sunnahnya Nabi Sulaiman. Dalam artian Nabi Sulaiman itulah yang mengajarkan sihir tersebut barakallahu fikum. Seperti itu. Wal billah. Tuduhan yang palsu, tidak ada buktinya. Wa qalih dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan." walakin kana hanifan muslima. Perhatikan. Tidaklah Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah orang Yahudi, tidak pula Nasrani. Akan tapi beliau adalah orang Muslim, Hanif. Al-Hanif sebagaimana sudah berlalu. Nah, terulang-ulang. Al-Hanif huwa al mukbilu 'ala Allah wal mu'ridu 'amma siwah. al mukbil 'ala Allah, al-mu'ridu 'amma siwah. Itulah Hanif. Menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari mana Naam Hanif barakallahu fikum sebagaimana sudah kita lewati. Nah, orang-orang Naam barakallahu fikum orang kafir mereka menisbahkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu orang Yahudi. Nabi Ibrahim itu adalah orang Nasrani dan semisalnya. Akhirnya dibantah dan turun ayat menyatakan bahwa Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam adalah muslim. Nah, barakallahu fikum. Sehingga agama para nabi secara keumuman agama mereka adalah agama Islam. Barakallahu fikum. Secara keumuman agama para nabi adalah agama Islam. Nabi Sulaiman alaihissalam agamanya juga Islam. Nah, sehingga Ratu sabat ketika didakwai kemudian masuk Islam apa yang diucapkan? Apa yang diungkapkan oleh Ratu Sabah tersebut? Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Wa aslamtu. Masuk Islam. Nah, barakallahu fikum. Sehingga Nabi Sulaiman alaihissalam agamanya juga Islam karena al-Islam lahu ma'nayan. Karena Islam itu memiliki dua makna. Al-Islam bimakna am wal Islam bimakna khas. Al-Islam bimakna am wal Islam bimakna khas. Islam yang maknanya umum adalah agama seluruh para anbiya wal mursalin. Agamanya Islam. Itu yang maknanya apa? Yang maknanya adalah umum karena semua mereka menghambakan diri, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Nah, Kemudian makna yang kedua adalah al-Islam makna al-khas. Yaitu Islam eh, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nam alladhi nasakha jami'al adyan as-sabiqah yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Naam dan menghapuskan agama-agama yang telah terdahulu. Penyempurna, yang paling sempurna barakallahu fikum naam. Menyempurnakan agama-agama yang sebelumnya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Agama Islam agama yang sempurna. La yahtajila dia ziyadah wala nuqsan. Tidak perlu tambahan, tidak perlu pengurangan. Na'am barakallahu fikum ya wa na'am. Sehingga jangan sampai kita membuat perkara baru dalam agama ini. Karena membuat perkara baru dalam agama perkara yang sangat berbahaya. Karena menunjukkan bahasanya orang tersebut menganggap bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah mengkhianati risalah, mengkhianati kerasulan barakallahu fikum karena agama Islam agama yang sempurna. Bagaimana kalau seandainya ada orang yang membuat perkara baru dalam agama? Membuat ritual-ritual bid'ah, ritual-ritual baru dalam agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otomatis dia akan akan menuduh dan beranggapan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu belum menyempurnakan agama ini. Dalam artian tidak menyampaikan agama yang sempurna ini. Itu tuduhan mereka. Sehingga berkata Imam Malik, Malik bin Anas Imam Darul Hijrah Abu Abdullah Beliau menyatakan, "Na barakallahu fikum man tada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah." Barang siapa yang membuat perkara baru, perkara bid'ah dalam agama Islam ini kemudian dia beranggapan, berpandangan bahwasanya perkara bid'ah itu adalah perkara yang bagus. Naam, faqad za'ama anna dan khana risalah. Sungguh dia telah beranggapan bahwasanya Muhammad itu mengkhianati risalah, bayangkan itu. Nah, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Sungguh dia telah beranggapan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah ini. Tuduhan yang sangat mengerikan apabila membuat perkara baru dalam agama. Membuat perkara bid'ah dalam agama ini. Kenapa demikian para kalafikum? Na'am karena Allah anna Allah taala yaqul dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman al-yauma al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sudah sempurna para fikum agama Islam sudah sempurna. Tidak perlu penambahan, tidak perlu pengurangan. Kemudian Malik mengatakan fama lam yakun yauma idin dinan fala yakunu al yauma dinan. Maka seluruh perkara yang dahulu bukan termasuk agama. Nah, barakallahu fikum, maka pada hari ini pun juga bukan termasuk agama. Nah, sebagaimana yang dinukilkan kalamnya Imam Malik, Malik bin Anas Imam Darul Hijrah Abu Abdullah dalam kitab Al-Iqsam lil Imam Asy-Syatibi Abu Ishaq rahimahullah taala. Naam dalam kitab Al-Iqtisam dari Imam Asy-Syatibi Abu Ishaq rahimahullah taala. Jadi jangan sampai kita bikin perkara baru dalam agama, berbahaya. Nah, kita lanjutkan. Qala syarih Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala min manahijil jahiliyah termasuk metode atau prinsip prinsip orang jahiliyah annahum yansubuna ma hum alaihi minal kufri wad dhalal ila al anbiya bayangkan ini bahwasanya mereka menisbahkan perkara atau perbuatan-perbuatan yang mereka berada di atasnya berupa kekufuran dan kesesatan kepada para nabi. Bayangkan. Jadi mereka tidak mengakui, justru malah disandarkan kepada para nabi. Waliyadzubillah. Kama nasabatil Yahud as-sihra ila Sulaiman. Sebagaimana orang-orang Yahud menisbahkan ilmu sihir itu kepada Nabi Sulaiman. Nah, bayangkan itu. Waliyadzubillah. Naam. Kemudian para fikum faqalu mereka mengatakan as-sihru min amali Sulaiman katanya sihir itu termasuk amalan Nabi Sulaiman. Wa huwa alladhi kana yusayyiru nam, yusayyiru bihi 'alal jin wal syayatin katanya. Nah, kata mereka dan dia yaitu Nabi Sulaiman dahulu adalah orang yang menguasai jin dan para setan. Nabi Sulaiman ini menguasai jin dan para setan. Sehingga dialah yang pertama kali na'am barakallahu fikum mengajarkan ilmu sihir barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Wa ma 'alimu anna syayatin min khalqillah dan mereka tidak mengetahui bahwasanya para setan itu termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yusakhiruhum subhanahu kaifa yasha. Yang Allah taala menghinakan, merendahkan, menundukkan mereka sebagaimana yang Allah taala kehendaki. Semua itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa qad sakharahum li nabiyhi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Dan sungguh Nabi Sulaiman juga bisa menundukkan mereka dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin Seorang hamba berkehendak bertindak tanpa dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan hamba dan hamba itu sendiri adalah makhluk daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum ta'malun. Dan Allah taala lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Nah, menunjukkan bahwasanya perbuatan hamba dan hamba itu sendiri adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jin dan para setan yang ditundukkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam itu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu keutamaan yang tersendiri yang Allah telah berikan kepada hambanya. Nam yang Allah telah kehendaki. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, wallahu dzul fadlil azim. Yang demikian itu adalah keutamaan yang Allah telah berikan kepada siapa yang Allah telah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki keutamaan yang sangat agung. Naam. Fahaula Yahud nasabu sihra ila Sulaiman. Maka mereka orang-orang Yahud perhatikan situ syarahnya maka mereka orang-orang Yahud nasabu sihra ila Sulaiman. Mereka menisbahkan ilmu sihir kepada Nabi Sulaiman. Min ajli an yurawijuhu 'indan nas. Dalam rangka untuk apa? Membikin talbis penyamaran di hadapan manusia. Wa yaqulu hadza min amalil anbiya. Sihir ini kemudian akhirnya mereka mengatakan hadza min amalil anbiya. Inilah termasuk amalan para nabi. Sihir bayangkan. Padahal yang belajar sihir itu kafir atau enggak? Jelas kafir. Sehingga dua malaikat ketika datang barakallahu fikum turun di Nabi barakallahu fikum di Babil, eh, yaitu malaikat Jarud dan Marut. Nah barakallahu fikum Harut dan Marut, nah barakallahu fikum, nah mengatakan apa? Inna nahnu fitnatun fala takfur. Hanya saja, nah aku ini atau kami adalah fitnah. Nah barakallahu fikum. Fitnah atau menguji kalian, maka janganlah kalian kufur. Nah barakallahu fikum itu ucapan malaikat dua malaikat tersebut. Sehingga ketika mereka mempelajari ilmu sihir berarti terjatuh dalam kekufuran. Karena ini fitnah, ujian. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu malaikat Harut dan Marut yang turun di, di, di Babil. Nah, mengajarkan sihir bukan karena diperbolehkan tapi untuk menguji mereka. Bagaimana? Inna ma nahnu fitnatun fala takfur. Hanya saja kami adalah ujian untuk menguji kalian, jangan kalian kufur. Nah, billah, Penisbahan mereka kepada Nabi Sulaiman tidak benar. Berikutnya, Wa kadzalika al-yahud wan nasara yansubuna kufrahum ila Ibrahim alaihi salatu wassalam billah. Demikian pula orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, mereka menisbahkan kekufuran mereka kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Terutama orang Yahud, walayyadu billah orang Yahud terkenal membunuh para nabi. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya. Nah, sungguh Allah telah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah Ta'ala itu fakir dan kami yang kaya. Naam. Jadi mereka malah menuduh Allah Ta'ala itu fakir sedangkan mereka-mereka ini yang hamba yang butuh kepada Allah Ta'ala mengatakan kaya. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan sanak tubuh maqalu. Sungguh kami akan mencatat, menulis apa yang mereka ucapkan. Wa qatlahumul anbiya dan perbuatan mereka membunuh para nabi. Ditulis juga menunjukkan bahasanya orang-orang Yahud terkenal dengan membunuh para nabi walayatubillah. Naam. Kemudian berikutnya Nah, ketika mereka menisbahkan kekufuran kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, al hunafa, imamnya para hunafa, al-hunafa jamak dari hanif. Al-hanif sudah kita jelaskan berkali-kali barakallahu fikum al-muqbilu ala Allah, al-mu'ridu amma siwa. Nah, orang yang berpaling atau menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dia berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum dalam artian orang yang mukhlis, mengikhlaskan, muwahhid. Naam. Ya barakallahu fikum. Naam. Kemudian berikutnya yang Yansibuna ilaihi ma hum alaihi minal kufri. Mereka menisbahkan kepada Nabi Ibrahim. Naam. Eh, terhadap perkara yang mereka berada di atasnya berupa kekufuran. Wa yaqulun dan mereka mengatakan hadza dinu Ibrahim. Ini adalah Nah, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam kata mereka. tuh Tuduhan yang sangat nam dusta, tuduhan palsu barakallahu fiqum nam. Ewa. Padahal apa? milah atau agama Ibrahim alaihissalam adalah agama agama Islam barakallahu fiqum Al-Hanif bukan sembarangan. Bukan apa? Bukan agama kekufuran tuh bilah nam. Wattabi' millata Ibrahim hanifa dan ikutilah agama Nabi Ibrahim hanifa al mukbilu 'ala Allah al-mu'rid amma siwah. Naam. Walihada raddallahu alaihim biqawlihi oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala bantah ucapan mereka dengan firman-Nya, "Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima." Tidaklah Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah orang Yahudi, tidak pula orang Nasrani. Akan tetapi beliau alaihissalam adalah orang yang hanif, al-muqbilu 'ala Allah, al-mu'ridu an siwah, muslima. Muslima adalah orang muslim, orang yang beragama Islam. Apa makna Islam barakallahu fikum hafizakumullah? Sudah berulang-ulang barakallahu fikum dihafal pengertian daripada al-Islam. Al-Islamu wa al-istislamu lillahi bitauhid. Naam, menghadapkan diri berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlih dan berlepas diri dari kesyirikan serta pelakunya. Itulah makna daripada al-Islam. Naam. Wa makana minal musyrikin dan tidak Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Hadza dinu Ibrahim salatu wasallam. Inilah agama Nabi Ibrahim salam. Annahu ala dinit tauhid wa Nabi Ibrahim berada di atas agama tauhid. Ifradullah taala bil ibadah, mengesahkan menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Wal bara'ati syirki wal musyrikin dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrikin. Aqsama alaihi al-yahud wan nasara. Nah, kebalikan daripada orang Yahud dan Nasara. Orang Yahud mereka menyembah siapa? Dan bahkan mereka mengatakan apa? Naam, qalatul yahudu Uzair Allah Naam. Mereka mengatakan bahwasanya Uzair itu anak Allah. Wa tuh nasara nal al-masih ibnullah. Mereka mengatakan orang Nasara mengatakan al-masih adalah anak Allah. Nah, bayangkan tuh barakallahu fikum. Padahal tidak demikian keadaannya. Nah, barakallahu fikum ya, Pak. Sehingga Allah Taala mengatakan dalika qauluhum bi afwahim. Yudhahi'una qawla alladhina kafaru min qabl. Itu adalah sekedar ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka yang menandingi atau menyamai eh, ucapan orang-orang kufar yang sebelumnya. Nah, terdahulu barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Wa aidan ma al yahudiyyah wan Nasraniyyah illa min ba'di Ibrahim biqurun. Dan juga perlu diperhatikan Nah, barakallahu fikum. Dan juga bahwasanya orang Yahud atau Yahud nah orang-orang Yahud, orang Nasara, nah Nasara muncul nah agama atau muncul pemikiran Yahudi Nasraniyah melainkan setelah apa? Setelah Nabi Ibrahim dikurung dengan beberapa generasi. Naam. Fakaifa tunsabu ilaihi al-Yahudiyah wa Nasraniyah? Bagaimana mereka menisbahkan naam agama Yahud, agama Nasara atau agama orang Yahud, orang Nasara naam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? hadamin min akbahil kadhib. Ini termasuk kedustaan yang paling jelek. Fatarihu yukadzibuhu Maka sejarah pun juga mendustakan mereka. Lianna bainahum baina Ibrahim qurunan tawilatan. Dikarenakan antara jarak mereka orang Yahud, orang Nasara dan antara Nabi Ibrahim, nah jaraknya apa qurunan tawilah. Nah, dengan jarak na'am barakallahu fikum na'am generasi-generasi yang sangat panjang. Dalam artian jaraknya itu tidak dekat. Wa Tauratu ma nazalat ala Musa alaihissalam wal Injil ma unzila ala Isa. Naam. Dan Taurat adalah apa-apa yang turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Injil yang diturunkan kepada Nabi kepada Nabi Isa alaihissalam illa ba'da Ibrahim alaihissalam. Nah, maksudnya adalah apa? Wa Tauratu ma nazalat Musa alaihissalam dan Taurat itu tidaklah turun kepada Nabi Musa alaihissalam Wal Injil ma unzila ala Isa alaihissalam dan Injil pun tidaklah diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam illa melainkan. Mars itu manafiyah ya ma wa tauratu ma itu ma manafiyah. Yang kedua wal injilu ma itu juga manafiyah. Maksudnya adalah apa? Taurat itu tidak diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Injil juga tidak boleh diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam illa melainkan ba'da Ibrahim alaihissalam, melainkan setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya ahlul kitab wahai ahlul kitab lima tuhajuna fi Ibrahim kenapa kalian berbantah-bantahan nah berdebat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam Wa ma unzilatit Taurah padahal sudah diturunkan Taurat wal Injil dan Injil. Nah, padahal apa? Sudah diturunkan Taurat dan Injil illa min ba'dih, melainkan setelahnya. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berpikir? Nah, kemudian berikutnya, kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israil ala nafsihi. Dahulu seluruh makanan itu halal bagi Bani Israel. Nah, barakallahu fikum dahulu makanan itu semuanya halal bagi Nah, nah, Bani Israel, illa ma harrama Israel ala nafsih. Nah, melainkan apa? Melainkan nah barakallahu fikum makanan yang memang diharamkan oleh Israel terhadap dirinya sendiri. Israel adalah Nabi Yakub alaihissalam sebelum diturunkannya. Nah, kita barakallahu fikum na'am. Min qabli an tunazzala at-Taurat sebelum diturunkannya Taurat. Qul fa'tu bit-Taurati fatluha in kuntum sadiqin. Katakanlah, datangkanlah kepada kami Taurat dan bacalah, bacalah Taurat tersebut jika kalian benar-benar jujur. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwasannya Naam barakallahu fikum. Naam bahwasannya turunnya itu setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kenapa mereka menisbahkan kepada Nabi Ibrahim? Waliyadubillah Waliyadubillah billah. billah. Naam barakallahu fikum. Dan Israel itu pada asalnya adalah Yakub alaihissalam. Sehingga keliru ucapan orang Syiah Rafidah dan semisalnya mereka mengatakan al-maut Israel, eh, kematian untuk Israel. Kenapa kan Israel adalah Nabi Yakub alaihissalam? Berarti seakan-akan mereka mengatakan kematian untuk Nabi Yakub alaihissalam. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Wa kadzalika kana fi hadhihi ummah man yansibu ma huwa alaihi min al-batil ila nabi Muhammad sallallahu alaihi wa Alaihi wasallam fayad'u al-ahadits al-makdzubah li nusrati batilihi. Wa kadzalik dan demikian pula karena fi hadhihi ummah ada enam segelintir dari kalangan umat ini seseorang yang menisbahkan kebatilan atau menisbahkan suatu perbuatan yang dia berada di atasnya berupa kebatilan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fayad'ul ahadits al-makdzubah li nusrati kemudian dia meletakkan berani meletakkan menyebarkan hadis-hadis yang palsu hadis-hadis yang dusta hadis-hadis yang lemah dalam rangka untuk menolong kebatilannya nah ini perkara yang sangat berbahaya nah karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan ultimatum peringatan kepada orang-orang yang memalsukan hadis Sebagaimana dalam hadisnya siapa? Dalam hadis yang sahih barakallahu fikum na'am. Ewa, hadis Salamah ibn Aqwa. Hadis Salamah ibnu Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, roh Ahmad ya, yang riwayat Imam Ahmad, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, kemalsukan hadis, menisbahkan hadis kepada Rasulullah padahal dusta, falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya nam di dalam api neraka wal billah. nam hati-hati. Wa kadzalika min hadhil ummah man yantasibuna ila al-a'immah wa hum yukhalifunahum fil aqidah. Demikian pula dari kalangan umat ini juga ada orang-orang yang mereka menisbah kepada para imam dalam keadaan mereka menyelisih dalam masalah akidah. Nah, barakallahu fikum. Fa yantasibuna ila Abi Hanifah, mereka menisbahkan kepada Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit, wa ila Malik, Malik bin Anas, Abu Abdullah Imam Darul Hijrah wa ila Syafi'i Muhammad bin Idris Abu Abdullah wa ila Ahmad Ahmad Nabi bin Hanbal Ahmad ya Nabi barakallahu fikum bin Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Hanbal barakallahu fikum wa hum al aqidatil mu'tazilah wal asy'ariyah padahal mereka sendiri barakallahu fikum ketika menisbahkan kepada para a'immah ini mereka orang-orang ini berada di atas akidahnya Mu'tazilah dan Asy'ariyah Wa yansubuna hadzal i'tiqad al-batil ila a'immatis salaf dan mereka lancang mereka menyandarkan keyakinan yang batil ini kepada para imam salaf tadi itu. Wa ma kana haula'i al-a'immah rahimahullah taala mu'tazilatan dan tidaklah mereka para imam yang empat, Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah atau Imam Ahmad, mereka adalah mu'tazilah? Bukan. Bal kanu yuharibuna al-mu'tazilah wa ulama al-kalam. Bahkan mereka dahulu memerangi